Yang pertama adalah bahwasanya hukum mandi Jumat adalah wajib dengan perintah yang ada fal yaktasib fil mudhari' al mabdu dengan lamul amr sirah min syakil amar yang kedua bahwasanya al-ghusl yata'allaq bis shalah mandi di hari Jumat itu terkait dengan salat sehingga nanti insyaallah kita akan sebutkan tentang siapa sebenarnya yang diwajibkan mandi Jumat dan nah, kesimpulannya mandi Jumat itu diwajibkan atas mereka-mereka yang mau datang ke salat Jumat. Diwajibkan atas mereka yang mau datang ke salat Jumat. Qala rahimahullah taala berkata Syadul Al-Basam rahimahullah Al-ahkamul makhudatu minal hadith Hukum-hukum yang diambil dari hadis ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala zahirul hadis wujubul ghusli li salatul jumu'ah. zahir hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menunjukkan wajibnya mandi untuk seorang melakukan salat Jumat. Wal asal hukum asalnya hamlul hadithi ala zahiri membawakan hadis membawa hadis sesuai dengan zahirnya zahirnya perintah dan perintah hukum asalnya adalah wajib wa taqaddama al-khilafu fi wa adillatuhu dan telah lewat khilaf masalah ini di pembahasan kemarin khilaf masalah hukum mandi Jumat dan dalil-dalilnya yang dikuatkan oleh beliau rahimahullah adalah wajib. Berkata Ibnu rahimahullah di Syarah Mumti' kata Ibnu Taimin rahimahullah taala "Falladhi narah wa نلين الله به kata beliau yang kami berpendapat dengannya dan kami beragama kepada Allah dengan pendapat ini wa nuhafidhu alaih dan kami akan senantiasa menjaga pendapat ini anna ghusla jum'ati anna ghusla jum'ati wajibun bahwasanya hukum bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya wajib wa innahu la yasqutu illa li'adamil ma atau lid-darar bi isti'malil ma' Dan kata beliau rahimahullah, tidaklah gugur kewajiban mandi Jumat. Tidaklah gugur kewajiban mandi Jumat kecuali karena tidak ada air. Tidak ada air atau karena akan ada mutarat jika seorang menggunakan air. Kalau tidak ada air atau ada air tapi dia sakit akan ada mutarat kalau dia mandi maka baru gugur kewajiban atasnya ini beliau sebutkan di syarah mumti nah dan nah, sebagai tambahan faidah di situ beliau sebutkan dua masalah lain sebetulnya terkait dengannya itu terkait pertama masalah yang pertama yang terkait dengannya adalah masalah kalau seandainya tidak ada air atau ada motor mutarat apakah disyaratkan tayamum atau tidak? Nah, di hari Jumat di satu negeri dengan kekeringan tidak ada air sama sekali. Jelas kalau untuk salat Jumatnya wudhu dengan tiga tayamum. Kalau wudhunya jelas dengan tayamum. Tapi mandinya apakah karena tidak ada air kemudian mandi Jumat diganti dengan tayamum atau air ada tapi dia sakit ya kalau sholat saja dia pakai pakai dengan tayamum apakah mandi Jumat diganti dengan tayamum al jawab yang dikuat yang Syaikhul Islam Ibnu rahimahullah dan semua yang cenderung dengannya tidak diganti gugur sudah tidak perlu diganti dengan tayamum. Di antara dalil yang beliau sebutkan yang menunjukkan wajibnya mandi Jumat adalah hadis ini, hadis yang sedang kita baca. manja amin kum jum'ati falyastaksil aw yaktasil. Dalam riwayat yang lain, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtarimin. Kemudian yang kedua kata Syaikhul Muslimin rahimahullah adalah hadis yang masyhur tentang masalah terlambatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Utsman bin Affan terlambat, Umar bin Khattab mengingkarinya. Dan bukan hanya mengingkari keterlambatannya, juga beliau mengingkari tidak mandinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau seandainya mandi Jumat itu bukan wajib, misalnya Umar bin Khattab tidak akan mengingkari perbuatan Utsman bin Affan yang datang dalam keadaan tidak mandi Jumat. Dan sekaligus juga boleh sebutkan masalah berikutnya. Sebelum bin rahimahullah dari kisah Utsman bin Affan dengan Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwasanya kita katakan mandi Jumat itu wajib. Wajib tetapi bukan syarat sah Jumat. Sehingga Utsman bin Affan tetap salat Jumat dan Umar bin Khattab tidak menyuruh Utsman untuk mandi dulu karena mandi Jumat itu wajib tetapi bukan syarat sah Jumat. Walaupun dia tidak mandi sah salat Jumatnya karena bukan syarat sah salat Jumat. Ini masalah yang pertama, puasa yang sahih mandi Jumat hukumnya wajib di antara yang menguatkan dari ulama muasirin adalah Syibnu Taimin rahimahullah taala. Kalau rahimahullah ashani yang kedua dari hukum hadis ini adalah fihi dalilun ala annal ghusla yakunu bis salah wa yuqaddamu 'alaiha wa huwa sahih kata beliau dalam hadis ini dalil bahwa mandi itu yakunu lis salah diwajibkannya mandi tulis salah karena sebab salat. Sehingga wa yuqaddamu 'alaiha. Sehingga dia lebih dahulukan daripada salat. Mandi itu harus sebelum salat. Ala wa huwa sahih, dan yang sahih. Bahwasanya mandi itu untuk salat dan harus dilakukan sebelum salat. Qala li'annahu maqsudun laha la liyaumiha. Karena mandi itu dimaksudkan adalah laha ili salat Jumat, untuk salat Jumat. La liyaumiha bukan karena sebab harinya. Ya yang sahih mandi diwajibkan untuk salat bukan karena sebab harinya. Qala khilafan zahiriyah. Ini berbeda dengan pendapat Al-Zahiriyah alladzina yaraun yang mereka berpendapat annal gusla bahwasanya mandi Jumat yakfi cukup sah walau ba'da salah walaupun dilakukan setelah salat Jumat. Dari ini jelas di ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah menunjukkan bahwasanya mandi itu yata'allaq bimaji'i salat Jumat terkait dengan masalah datangnya dia untuk salat Jumat. Wabillahi Di poin kedua ini kita simpulkan dua masalah. Yang pertama adalah tentang masalah guslu al-jum'ah apakah terkait dengan salat atau hari. yang sahih tadi terkait dengan hari. Iya, guslu yaumil Jumat terkait dengan sholat atau terkait dengan hari yang sahih terkait dengan salat. Dan juga dikuatkan oleh Ibnu bin rahimahullah. Berkata Ibnu bin rahimahullah dalam Syarah Mumti juga Kata Sufyan rahimahullah taala wa sunnatu as-sunnah tadullu menunjukkan ala anna al khasun biman ya'ti ila jum'ah bahwasanya mandi itu khusus disyariatkan bagi yang yakti ila jum'ah yang mau datang ke salat Jumat. Wa sunnatu dulu sunnah menunjukkan bahwasanya al-iktisal khasun khusus biman yakti ila jum'ah. Dikali Rasul sallallahu alaihi wasallam ila jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil. Masalah yang kedua dari poin kedua ini adalah terkait dengan masalah siapa yang diwajibkan untuk mandi kalau dia terkait dengan sholat lalu siapa yang diwajibkan mandi kata Syaikh bin rahimahullah taala di lanjutan ucapan beliau wa ala hadha fannisa'u la yusannu laha al-iktisal kata beliau oleh karena itu fannisa para wanita tidak disunnahkan yang tidak disyariatkan untuk mandi Jumat. Karena mereka tidak datang ke salat Jumat. Qala wa kadzalika man la yahduru li salatil Jumat li udhrin. Demikian juga kaum laki-laki orang-orang yang tidak hadir ke Jumat karena udur. Seorang yang tidak hadir salat Jumat karena udur, karena sakit, karena sedang safar, mereka yang tidak hadir salat Jumat karena sebab udzur fa innahu la yusannu lahu an yaktasil. Tidak disunnahkan, tidak disyaratkan dia mandi Jumat. Ya, mandi Jumat diwajibkan hanya bagi orang-orang yang mau datang ke salat Jumat. Karena mandi Jumat itu terkait dengan salat, bukan terkait dengan hari. Sehingga yang diwajibkan hanyalah orang-orang yang mau datang salat Jumat. Qala rahimahullahu taala salis yang ketiga. Fihi dalilun. Dalam hadis ini ada dalil ala annal afdala bahwasanya yang afdal an yakuna al hendaknya mandi Jumat itu Kubail al diha bila salatiha. Kubail al diha bila salatiha. Sesaat sebelum dia berangkat ke salat Jumat. Kalau dia berangkat Jumatnya jam 11, berarti ya kurang lebih setengah 12 dia mandi, kemudian berangkat. Kalau dia berangkat setengah 12, ya berarti ya mungkin yang 11 perapat dia mandi kemudian berangkat. Nah, disyaratkan mandi Jumat itu sebelum salat Jumat. Di sini Allah rahimun rahimukumullah terkait dengan masalah kapan waktu disyaratkannya mandi Jumat. Kalau akhirnya jelas, akhir mandi waktu Jumat adalah sampai dia melaksanakan salat. Karena mandi Jumat disyaratkan untuk sholat. Yang hilaf para ulama adalah masalah waktunya. Kapan mulai boleh mandi Jumat? Sebagian para ulama menyatakan boleh mandi Jumat dilakukan sejak akhir malam. Walaupun belum belum azan subuh, walaupun belum azan kedua, di akhir malam boleh untuk salat untuk mandi Jumat. Sebagian menyatakan boleh dilakukan mandi Jumat itu sejak turun al-fajar. Sejak terbitnya fajar salat ketika masuk waktu subuh. Kemudian yang ketiga sebagian menyatakan bahwasanya mandi Jumat dimulai sejak terbit matahari. Sejak terbit matahari, ya subuh belum waktunya, waktunya adalah ketika sudah terbit matahari. Nah, kalau min rahimahullah taala cenderung beliau menguatkan pendapat yang ketiga. Kata beliau untuk ikhtiyatan ya karena lebih hati-hati dan menjamah semua pendapat yang ada seorang hendaknya mandi Jumatnya setelah terbit matahari mandi Jumat setelah terbit matahari Semua Taimiyah cenderung menguatkan pendapat yang ketiga nah jadi walaupun dia mau berangkat jam 10 iya dia kalau sekarang misalnya jam setengah tujuh dia mandi nggak masalah sah mandi Jumatnya boleh sejak pagi. Ya, tapi yang afdal, yang afdal kata si Abdul Basam rahimahullah, yang afdal adalah kubail al Yang afdal adalah sebelum atau sesaat sebelum berangkat ke masjid. Kalau masalah boleh, boleh. Dia mandi jam 7 kemudian berangkat ke masjid jam 11. Boleh. Tapi yang afdal kata Abdul rahimahullah itu mandinya Kubail al-Dihab sesaat sebelum berangkat ke masjid. Nah, yang antara yang disebutkan para ulama kita adalah masalah tadahul an-niyah. Masalah tadahul niyah fil -kusul masalah masuknya satu niat ke niat yang lain ketika beribadah. Kalau terkait di disikat adalah mandi. Kalau seorang dalam keadaan junub, bolehkah dia masukkan niat mandi junubnya ke mandi Jumat? Sehingga satu kali mandi dengan niat dua mandi junub dan mandi Jumat. termasuk khilaf yang kuat juga di sekitar kalangan para ulama Nah, sebagian para ulama dari ini adalah madhab Hambali yang terakhir kita dapatkan jawaban dari Syekh Badr Syekh Badr al-Badr Habibullah Ta'ala cenderung menyatakan boleh Tadahul Niat Junub Dengan niat Jumat juga cenderung menyatakan boleh Ya langsung niat dua ketika mandi Jumat, mandi junub dan mandi Jumat. Kalau Syekh Badr cenderung menguatkan boleh. Qala rahimahullah taala yang keempat, rabi' min hikmati masru'iyyati hadzal iktisal di antara hikmah disyaratkan yang mandi ini mandi mandi Jumat yustadallu ala annahu apa hikmahnya yaitu diambil dalil dari hadis ini dari mandi Jumat ini ala annahu yang lil insan bahwasanya seyogianya bagi seseorang an ya'tiya ila mawatin al-ibadah was hendaknya dia datang ke tempat-tempat ibadah dia datang ke tempat-tempat salat ala ahsani hal wajmali hayah hendaknya dia datang ke tempat-tempat ibadah ke tempat pelaksanaan salat dalam keadaan yang terbaik keadaan yang terindah Qala subhanahu Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Memakai pakaian terbaik ya untuk datang ke masjid untuk salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu lahu gulam. Dia punya seorang hamba sahaya. Nah, memakai pakaian tidurnya ketika sholat. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengingkari hamba saya tersebut ya gula, kamu mau iya datang ke sholat uh, ke pasar bertemu dengan manusia dalam keadaan berpakaian seperti ini iya kurang lebih kata Allah rahimahullah taala fallahu haqqu an yustahya Allah subhanahu wa taala adalah zat yang kita harus lebih malu kepadanya dibandingkan kepada manusia datang ke bosnya datang ke apa namanya manusia yang dihormati saja malu kalau tidak berpakaian rapi hanya dengan pakaian tidur hanya dengan seadanya maka hendaknya dia bertemu dengan Allah dalam keadaan ah hal wajmari hayah Qala al-khamis yang kelima. Anna masri'at al ghusl liman arada as salah amma ghairuhu fala yusra'u lahu al-ghuslu wa qad sarraha bidzalika lafdhul hadis inda ibnu ibnu ibnu Huzaimah wa huwa man lam ya'tiha falaysa alaihi ghuslun. Ini masalah yang tadi kita sebutkan. Yang kelima bahwasanya disyaratkannya mandi itu liman arada salah bagi orang yang ingin datang ke salat Jumat. Qala amma ghairuhu adapun yang selainnya fala yusra'u lahul ghusl. Tidak disyaratkan baginya mandi. Kalau orang selain yang tidak mau datang ke salat Jumat tidak disyaratkan mandi. Waqad sarraha bidzalik dan ini telah ditegaskan lafzul hadis oleh satu lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah radhiyallahu rahimahullahu taala bahwa yaitu ucapan Rasul sallallahu dalam hadis tersebut malam yatiha barang siapa yang tidak mendatanginya tidak datang ke salat Jumat pada saat hari gustun maka dia tidak wajib mandi. Alhamdulillah rahimah rahimakumullah satu pembahasan yang mungkin perlu kita ingat kadang terlupakan yaitu mandi. Kalau kita sebutkan wajibnya mandi Jumat, disunahkannya salat Id eh, mandi untuk salat Id. Sunahkannya mandi ketika selesai apa namanya memandikan jenazah misalnya. Apa yang dimaksud dengan mandi tersebut? Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, "Idza utliqa kalau dimutlakan disebutkan ini kalimat al-ghusl kalimat mandi bilisani syara dalam lisan syara yang dalam Al-Qur'an dan sunnah au lisan ahli syara wahumul fuqaha atau diucapkan disebutkan kalimat mandi al-ghusl oleh para fuqaha dalam lisan fuqaha kitab-kitab fuqaha fa yuhmalu 'alal iktisal syar'i maka dibawakan maknanya kepada mandi yang syar'i bukan mandi yang adi bukan mandi yang jadi kebiasaan kita mandi tapi mandi yang syar'i jadi mandi junub seperti tata cara mandi junub Lalu sifatan yang mandi yang syar'i ini memiliki dua sifat mandi yang syar'i memiliki dua sifat. Wajibah wa mustahabbah. Sifat wajibah yakni yang sifat yang minimal. Jadi yang penting dia berniat kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ini sifat wajibah. Adapun sifat mustahabbah ada yang diriwayatkan dalam riwayat Aisyah dan Maimunah ya dimulai dengan wudhu dulu dan beberapa amalan yang lain baru kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ya. Mandi dalam istilah syariat dalam istilah pokok maksudnya mandi tata caranya seperti mandi junub seperti mandi junub mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan niat dan ini yang minimal yang wajib atau diawali dengan wudhu dan beberapa amalan yang lain yang sudah kita bahas dalam kitab al masa mandi junub Allah alam Qala rahimahullahu taala al hadis tsani wa salasun ba'da al-mi'ah. Kemudian kata Syabdul uh, eh, Syabdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah hadis ke-132. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ja'a rajulun" Datang seseorang seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini namanya mubham. Tidak sebutkan siapa nama beliau. Mubham. Namun mubham sahabah la Mabuh mubham kalau itu adalah di Tabakah sahabat Rasul SAW la yadurrul hadith apalagi ini terkait dengan matan bukan sanad walaupun di sanad la yadurul hadis karena sahabat kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Ya arajulun datang seseorang wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu annas. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah kepada manusia yaumul jumat di hari Jumat. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu annas yaumul nanti ini jumlah hari ya sebagai hal. Qala faqala maka Rasulullah berkata, "Asallaita ya fulan?" Apa kamu telah salat ya fulan? Mas salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Qala la kata dia sahabat tersebut belum belum salat. Qala Qum berdirilah. Farka' rak'atain. Ruku'lah maksudnya salatlah dua rakaat. Kalau fi riwayatin fasalla rak'atain. Maka beliau pun kemudian salat dua rakaat tahiyatul masjid. Ini khonfillah rahimah rahimakumullah di sini terkait dengan masalah. Nah, salat sunnah atau tata cara salat atau macam-macam salah sunnah bagi menyatakan itu sunnah dan terkait juga dengan bab al-jum'ah. Yang pertama ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Jadi hadis ini khilaf para ulama tentang masalah hukum salat tahiyatul masjid. Sebagian yang menyatakan salat tahiyatul masjid itu wajib berdalil hadis ini. Kata mereka khutbatul Jumat itu wajib Rasul sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan meninggalkan salat Jumatnya apa namanya khutbah Jumatnya dengan menyelingi menegur orang tersebut kecuali karena salat tahiyatul masjid itu wajib. Dan beberapa dalil lagi yang disebutkan oleh sebagian para ulama yang menyatakan wajibnya tahiyatul masjid. Yang kedua, bahwasanya tahiyatul masjid itu tetap disyariatkan walaupun seorang sudah duduk sesaat. Ya, dia lupa misalnya, kemudian sesaat kemudian dia ingat belum tahiyatul masjid. Boleh dia berdiri kalau belum lama duduknya. Walaupun sudah duduk tapi kalau belum lama boleh dia kembali berdiri untuk tahiyatul masjid seperti orang ini. Riwayat lain disebutkan orang ini telah duduk. Telah duduk kemudian diingkari Rasulullah SAW. Maka dia pun kemudian sholat tahiyatul masjid. Dan yang kedua, bahaya tahiyatul masjid itu rokatan Dua rokaat. wasallah shalla Nah, kemudian terkait dengan sholat Jumat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah di sini ya menunjukkan bahwasanya boleh Al-Khatib yang pertama tentunya hadis menunjukkan tentang disyaratkannya khutbah Jumat. Yang pertama dibolehkannya disyaratkannya khutbah Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubun nas Jumat. Jum'ah. Maksudnya sini menunjukkan disyaratkannya khutbah Jumat. Dan yang kedua, al-khatib lahu an yukallima al-ma'mum lil hajah. Khatib boleh dia mengajak bicara makmum ketika ada hajat yang memnu yang dilarang itu adalah kalamul makmum lil makmum perbincangan makmum dengan makmum yang haram ketika khatib sedang khutbah adapun khatib kepada makmum dibolehkan di antaranya hadis ini wallahu a'lam bissawab wallahu a'lam